baterainya أين هذا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, ini mengenai beras fitrah Bu ya. Eh, kalau sebagian beras fitrah itu dibagikan kepada fakir miskin. Apa tadi? Beras fitrah Beras fitrah. yang hari raya tuh, yang hari Ah, raya kenapa? Idul Fitri ya. Hah? sebagian dibagikan kepada fakir miskin dan sebagian ada yang dijual untuk diberikan kepada sabilillah itu bagaimana hukumnya Bu ya apa Bu diperbolehkan atau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa bisa sabilillah yang memberi ceramah seandainya di musola-musola begitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ini ini mungkin ibu terlambat ya terlambat datang terlambat ngajinya nggak apa-apa dimaafkan ibu sudah dibahas lama ini sering dibahas ah. jadi nggak ada bisa visabilillah dalam urusan zakat diberikan kepada ustad ustad bukan bisa visabilillah dalam urusan zakat memang bisa visabilillah di dalam makna akan tapi visabilillah yang disebutkan di dalam Al-Quran para ulama empat madhab para ahli tafsir semuanya mengatakan fisabilillah itu adalah orang yang berjihad perang di jalan Allah syarat yang pertama adalah perang di medan laga yang kedua adalah dan mereka tidak mendapatkan gaji tentara yang dapat gaji pun tidak boleh biarpun perang jadi bapak-bapak pergi ke Palestina suka rela nanti saya kasih zakat nih gitu nah, ini baru ini sudah jelas empat madhab tidak usah di ada sebagian para ustadz ini kan juga perang memerangi pemikiran dan sebagainya. Zaman dulu lebih dahsyat lagi ada Mu'tazilah, ada yang lainnya. Zakat pun tidak diberikan kepada orang yang memerangi Mu'tazilah kok enggak. Jadi jangan enggak usahlah kita membuat yang eh, fatwa-fatwa uh, yang menjadikan sebab kezaliman kepada orang-orang fakir. Berikan kepada fakir, selesai Ibu. Jangan dibanggakan tidak untuk Masjid Al-Bahjah, Pondok Al-Bahjah, tidak untuk Ustadz Al-Bahjah juga. Nah, sudahlah, enggak usah. Kita enggak mau nyebut tempat lain. Al-Bahjah aja dulu. Karena ini bermasalah. Karena dan orang sudah jelas begitu, masya Allah. Memang urusan duit itu menarik sekali. Kenapa kita masih ingin merebut hartanya orang fakir? Bukan urusan zakat fitrah saja. Semua zakat. Utamakan orang fakir, orang-orang yang punya hutang mendesak, ibunya sakit meninggal tidak bisa bayar rumah sakit dan seterusnya. Bukan untuk bangun pondok, bukan untuk bangun masjid. Yang bangun pondok sama bangun masjid adalah orang kaya. Ini selalu kami sampaikan berkali-kali. Ada fatwa, eh fatwa jangan diambil, fatwa lemah sekali. Orang akhir zaman profesor. Kita lebih dengan empat madhab. Anda buku kecil Askasful Humah, baca itu semuanya. Kalaupun ada fatwa, fatwa ulama yang mengatakan semacam itu, apakah semua fatwa lemah harus diikuti? Kita berpikir juga dong. Kalau kita merasa kekurangan orang fakir, kalau ibu bingung nyari orang fakir, besok saya ajak duduk di rumah sakit. Tapi sama saya duduknya. Di rumah sakit umum sana biasanya banyak yang kenal Buya gini nih oh orang nggak bisa bayar rumah sakit ayo mau bayari nanti ya, besok kalau yang kebanyakan zakatnya terus nggak ada orang fakir yang mau dikasih besok sama saya saya ajak jalan ke rumah sakit umum Nah, nanti kita keliling banyak mereka yang kenal kita nanti ada yang nangis nggak bisa bayar rumah ini ninggalkan kerjaan ayo kurang masa kita rela memakai duitnya mereka untuk bangun pondok kenapa harus fatwa ini terus diangkat-angkat fatwa yang ini ini kita sampaikan di media, televisi, radio semuanya tidak suka kita tidak tidak perlu sanjungan dari mereka kita ingin menyampaikan kebenaran karena boleh kepada orang fakir jangan bu, tidak usah dijual, diberikan ya, berikan kepada orang fakir yang butuhkan hari itu sudah jelas ya ya boleh dan tidak sah zakatnya nanti masuk babnya jangan dibuka hal ini ada fatwa yang muncul di negeri Qatar, negeri Kuwait sana ya Kuat orang kaya semuanya, nggak ada orang fakir. Rumah sakitnya gratis. Gratis beneran. Hah? Gratisnya gratis beneran misalnya. <laughs> Negeri-negeri besar sudah di rakyat gratis, gratis beneran. Lagi ini kan gratis-gratisan. Hah? Gratis-gratisan. Kalau sudah ada annya itu nggak beneran kan? Nah, Orang-orangan, gratis-gratisan. Nah, ini problem semuanya. Baik, lagi itu tak tahu aja duit mereka yang dari zakat itu ternyata dipakai untuk pondok visabilah ustaz nyampe gelar visabilah. Nah, ini itu ustaz yang hanya berjalan di kampung. Nanti kalau bicara ustaznya itu siapa? Buya Yahya yang keliling naik pesawat terus itu perlu duit banyak tuh. Zakatnya harus kasih banyak, habis nanti gitu. Nah, Dolim lah orang fakir. Sawat, kereta, ini, ini, ini, setiap hari. Aduh. Tidak tahu berapa puluh juta itu setiap bulan itu. Ayo, mau bayar zakat nanti. Habis zakatnya orang fakir. Ini untuk perjalanan saja ini. Nah, subhanallah. Innalillah. Kita perlu sadar, wahai para asatid, tolonglah. Jangan coba dirabut miliknya orang fakir. Jangan, jangan. Takutlah kepada Allah. Fatwa picisan itu. Karena apa? Itu dinukil dari kofal. Kofal bukan bukan kofal fatwanya Imam Kofal. Imam Rozi mengatakan kofal menukil dari Ba'dil Fukoha. Imam Kofal menukil dari sebagian para ahli fikih. Kofalnya pun tidak jelas karena itu ada dua kofal. Kofal itu ada kofal kecil, kofal besar. Kofal yang mana? Kofalnya saja nggak jelas. Jadi Imam Kofal yang mana itu nggak jelas. Tidak bisa dikembalikan kepada kitabnya Imam Kofal. Sebab Imam Kofal dua-duanya kitabnya nggak ada menyebut itu. Jadi pasti bingung kofal yang mana. Kemudian setelah itu Imam Kofal pun ternyata nukil an ba'dil fuqaha sebagian ahli fikih. Ahli fikihnya yang mana? Nggak disebutkan. Jadi dari majhul an majhul. Dari orang yang tidak dikenal dan tapi jadi fatwa favorit karena bisa untuk beli mobil untuk bangun pondok pondok dibangun dari duit zakat innalillah tidak, tidak, sudah kita pakai gubuk saja pakai gubuk saja Alhamdulillah al-bahjah tidak dibangun dengan dengan duit zakat makanya pakai gubuk, gitu kan yang di pinggir gubuknya ini tengah bukan gubuk <laughs> ada apa gubuk kan Alhamdulillah karena al-bahjah pakai apa? zakat tidak digunakan untuk bangun pondok kasihan orang fakir sehingga Al-Bajah bangunannya pakai gubuk, yang gubuk. Insya Allah, Alhamdulillah ada orang-orang ahli khair bangun gedung lihat gedung Mekah. Ini tidak ada duit zakatnya ini semuanya. Tolong ya, <laughs> jangan dolim kepada orang fakir. Ingat, dolim kepada orang fakir akan mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun ada fatwa-fatwa yang disampaikan oleh sebagian ulama, tidak semuanya kita ambil fatwa itu. Sebab ulama empat mata sudah menjelaskan. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi siapapun yang sudah terlanjur menggunakan zakat itu untuk yang seperti itu insya Allah diampuni karena yang salah bukan anda yang berzakat itu yang salah yang mengeluarkan fatwanya dan kami pun tidak menyalahkan ulama yang mengeluarkan fatwa itu akan tapi mereka <coughs> mereka menukil dan mereka berusaha berijtihad biarpun mereka tahu kalau dirinya bukan mujtahid mereka bukan mujtahid, tapi mereka berijtihad ya. Kita harus paham. Selagi mereka bukan di setiap mereka ya ntar dulu dong. Naik ini saja insya Allah. Kita harus hati-hati urusan. Kalau kalau masih keras hati orang-orang yang suka ngambil zakatnya orang-orang fakir itu. Kalau masih keras hati, dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis kutsi anak indal mungkasir kulubu, roti kulubu. Aku bersama orang-orang lemah hati yang sakit, fakir dan sebagainya saya yang sayansurukum bi afaikum. Hal turzakuna ila bi Allah akan berikan rezeki kepada kita orang fakir. Coba kalau kita belum lembut hati kita dekat sama orang fakir. Kampung kita sering kita kunjungi bagaimana cara mereka makan mereka, hidup mereka, kesusahan mereka. Datang ke rumah-rumah sakit umum yang yang datang ke mereka agar hidup hati ini ngurusi jamaah yang kaya-kaya saja setiap datang ke rumahnya dikasih duit banyak makan dan sebagainya datang ke pondok pun demikian balik lagi ke jamaah ini datang ke jamaah yang fakir jadi tiba-tiba justru kita datang ke sana ngomong saya mau pinjam duit kiai ya itu yang hebat itu ayo ini dan itu akan menggugah hidup menghidupkan hati kita dan hendaknya seperti itu Sayyidina Umar bin Khattab lihat hidup hati beliau dekat dengan orang-orang fakir. Dan memang tidak sebaiknya kiai sering datang ke rumahnya orang kaya ini. Hei orang kaya, jangan tersinggung orang kaya. Orang kaya ahli Anda bukan karena benci. dirinya rusak hatinya ghaniyin liginahu daba anhu thulutha dhinihi. Orang yang bertawaduk dengan orang kaya karena kekayaannya akan hilang dua per tiga agamanya. Dua. ini jalan-jalan kiai ada. Tidak perlu ada sering datanya orang-orang kaya. Kecuali ada hajah urusan dakwah. Bukan urusan fulus. Kalau ada urusan Makanya mungkin ada bah. Subhanallah. Bahkan ada ibu. Ini ada bah kita. Ya Allah, masya. Allah. Ini orang-orang yang berjuang di sini ikhlas ikhlas bu. Yang jual ini ada yang jual ratusan. Ada jombang bangun di sana selesai. Nah, ini kita perlu orang-orang kayak begitu karena Allah Swt. taala.